Di antara surah kita bacakan tadi ayat Allah SWT wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya berpegang dengan tali Allah selamat lepas daripadanya berpecah belah. Demikian pula sudah kita bacakan ayat Allah SWT wa taala <clears throat> wa anna hadha صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله inilah jalanku yang lurus ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ma'ruf dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang beliau termasuk salah seorang sahabat yang ketika ingin berjihad tidak mendapati apa yang bisa membawanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama' maka berpalinglah mereka orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat berjihad karena tidak ada kendaraan berpaling dalam keadaan mata-mata mereka mencucurkan air mata di antaranya beliau, Irbad bin Sariyah, yang mengisahkan ucapan Rasulullah SAW yang mewasiatkan dengan wasiat yang mengena di hati-hati para sahabat. min hal uyuna wajilat hal qulub. Yang hati-hati mereka gemetar dan mata mereka mencucurkan air mata. Sehingga mereka berkata, Ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'ubatu muwaddi' Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, fa'usina. Berikan wasiat untuk kami. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiatnya. Usikum bitaqwallahu sami wa ta'ah. Wa in ta'annara alaikum abdun habashi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang pertama adalah ketakwaan. Usikum bitaqwallah. Yang kedua, sami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi. Mujadda' Tetaplah engkau bersama penguasa kalian dengar dan taat walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasyah mujadda'ul atraf terpotong hidungnya cacat kemudian Rasulullah SAW menghabarkan fa'innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan kathira siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak perselisihan yang banyak Fa'alaikum bisunnati Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku Ini juga sama Dalil yang menunjukkan antara Berpegang dengan sunnah dengan perpecahan itu bertolak belakang Siapa yang berpegang dengan sunnah selamat Siapa yang lepas maka dia akan berpecah Khamilina'azakumullah dikabarkan oleh beliau oleh sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu man ya'ish minkum. Siapa di antara kalian yang hidup nanti? Berarti saat itu masih belum terjadi. Saat itu mereka masih dalam keadaan satu. Tetapi Nabi sudah mengisyaratkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa suatu saat akan terjadi pertikaian, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Wasiat yang ketiga ini dikasih tautiah. Tautiah itu pijakan. Kalian akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan. Ini pijakannya. Maka pegang wasiat ketiga. Wasiat pertama ketakwaan. Wasiat kedua untuk tetap bersama jamaah. Kaum muslimin dan penguasanya. Sabar. Yang ketiga Nanti kalian akan menyaksikan pertikaian perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Maka ikhwan Allah nggak perlu sedih, nggak perlu bingung melihat pertikaian yang terjadi, nggak perlu bingung melihat pertentangan perselisihan yang terjadi. Karena Nabi sudah memberikan wasiatnya, "Fa'alaikum bisunnati." Berarti ittisam bisunnah aman minal fitnah wa aman minal iftiraq. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Al bid'atu bil furqah kama anna sunnah السنة bil jamaah Rasulullah Islam rahimahullah bahwa yang namanya kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Dan yang namanya sunnah selalu beriringan dengan al-jamaah, kebersamaan. Artinya siapa yang menjalani jalan bid'ah yang terjadi perpecahan. Siapa yang menjalani jalan sunnah <laughs> maka dia akan tetap bersama jamaah <laughs> bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersama para tabi'in dan tabi'ihim bersama para imam imam ahlu sunnah sepanjang masa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah. Waktalafu dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul Setelah datang kepada mereka al bayina. Khalifin muslimin yang saya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk jangan menjadi seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka tafarraqu berpecah belah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah datang kepada mereka al bayyinat lihat kalau kita berpikir sederhana kalau ada al bayyinat harusnya ada perpecahan biasanya terjadi perpecahan ketika nggak ada al bayyinat al bayyinat adalah sesuatu yang jelas gamblang kalau suatu itu samar-samar mungkin terjadi keributan yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yang satu menyatakan ini maksudnya ke sana, tidak maksudnya ke sini. Karena sama. Tetapi anehnya, yang terjadi pada ahlul kitab, mereka ikhtalafu mimba ba'di ma ja'ahumul bayinat. Mereka berselisih, bertikai, berpecah setelah datang kepada mereka al-bayinat. Setelah datang keterangan yang jelas. Kenapa sebabnya? Kalau sebabnya yang menyebabkan mereka berpecah ada pada kita kaum muslimin, maka kita pun akan berpecah seperti mereka. Sebabnya adalah al-hawa. Ibn Abi Asim rahimahullah meriwayatkan dari Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa berpecah Yahudi dan Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan berpecah umatku menjadi 73 golongan fil ahwa. Dalam riwayat Ibnu Asim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Hilalul Jannah disebutkan fil ahwa, fil ahwa berpecah karena hawa nafsu. Berpecah karena hawa nafsu. Yahudi dan Nasrani berpecah karena hawa nafsu dan umat ini akan berpecah juga karena hawa nafsu. Berarti penyebabnya memang hawa. Tatajara tilkal hawa kama yatajara al-kalab sahibihi. Sungguh akan menjalar hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yatruku nasfalan tidak ditinggal satu urat pun. Satu sendi pun. Illa dakhala. Kecuali dimasuki oleh penyakit yang namanya hawa. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala wa huwa arhamur rahimin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menyatakan kepada kalian kaum muslimin la takunu Jangan kalian menjadi kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah setelah datang kepada mereka al <laughs> Alhamdulillah. tidak mungkin akan berpecah kalau sudah datang al bayina. kecuali kalau memang ada hawa nafsu yang diunggulkan kecuali kalau ada hawa yutaba ada hawa nafsu yang diikuti yang dipentingkan Apakah nafsu untuk diunggulkan dan diangkat dipuji? Nafsu untuk dijadikan sebagai tokoh nafsu untuk mengambil dunia sebanyak-banyaknya, nafsu-nafsu yang demikian yang menyebabkan mereka akhirnya mengalahkan al-bayyinat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam mengancam mereka-mereka yang telah datang kepadanya al-bayyinat. Ada pun sebelum datang al-bayyinat, maafu dimaafkan. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah Kami tidak akan mengadab satu kaum hingga kami utus pada mereka seorang rasul untuk menegakkan hujjah, untuk menerangkan al-bayyinat. Rufi al-qalam diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai paham, sampai tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika orang tadi sudah mengerti, sudah paham, sudah ada di hadapannya al-bayyinat. Ini yang membuat Allah murka, yang mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Ketika Allah mengancam dengan kalimat wa man rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ancamannya sangat mengerikan. Di samping nuwallihi matawalla disesatkan oleh Allah. Juga Allah katakan wa jahannam, aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at Kenapa? Allah ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia kesesatan, ancaman akhirat adalah jahannam. Kapan? Ketika yusyaqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas baginya huda. Lihat <laughs> syaratnya. Mimba lima tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk. Setelah datang al-bayyinat. Kalau orang-orang mukhlisin, orang yang ikhlas hatinya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya, kalau ada al-bayyinat, enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kalau seorang yang mukhlis, Seorang yang mencari keriduan Allah nggak ada kata lain ketika melihat al-bayyinat, ketika melihat dalil yang gamblang, hadis yang sahih, ketika melihat huda. Nggak ada kata lain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin Ida qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nggak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, nggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali tak <laughs> Bahkan diancam bahwa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Sungguh tidak demi Rabb mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan di kalangan mereka. Kemudian kau nggak akan dapati di hati mereka <laughs> rasa untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima dan mereka akan tunduk sebenar-benarnya tunduk. Ini mukmin, mukminah. Orang yang mukhlas, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maka janganlah kalian menjadi seperti mereka Ahlul kitab yang berpecah belah setelah datang baginya petunjuk, setelah datang pada mereka al-bayinat, keterangan yang jelas. baik siapa? Dari kalangan orang yang mengaku muslimi. Yang ketika dikasih hujah, dikasih dalil, dikasih al-bayinat, tetap bersikukuh dengan apa yang dipikirkannya, dengan apa yang dirasakannya, siapa mereka? Allah Qatadah, Qatadah mengatakan dalam tafsir ayat tadi, yakni ahlul bidah. Poin yang dimaksud di sini adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Adapun ahli sunnah memiliki sifat taslim, memiliki sifat tunduk. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Sehingga kalaupun mereka keliru, karena manusiawi memang manusia tempat salah dan lupa. Kalau mereka keliru, kalau mereka salah dan sebagainya, biasanya karena belum tahu atau mengira kalau itu sahih ternyata dhaif. Biasanya demikian sehingga mudah ketika diingat dengan dengan al-bayyinat maka mereka akan mengakuinya dan mengatakan saya salah saya rujuk saya sambut ucapan saya yang lalu dan saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah illa ahlul bid'ah kecuali ahlul bid'ah yang mereka lebih berpegang dengan hawa nafsu fa ahlul bid'ah ahlul ikhtilaf tafarruq maka ahlul bid'ah lah golongan yang selalu berpecah belah dan bertikai litarkihimus sunnah karena mereka meninggalkan sunnah wattiba'ihimus subul karena mereka lebih mengikuti jalan-jalan lain berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah Qad su'ila Malik bin Anas anis sunnah Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang as-sunnah apa itu sunnah dan siapa ahlus sunnah Qal berkata Imam Malik rahimahullah hiya ma la ismalahu ghairu sunnah yang namanya sunnah yang tidak memiliki nama lain kecuali sunnah yang namanya ahlu sunnah tidak memiliki nama lain kecuali ahlu sunnah kemudian dibawakan oleh Imam Malik ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih ila akhirih Wa fi manukila an Mujahid dan diantara apa yang dinukil dari Mujahid rahimahullah ketika membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wala yazaluna mukhtalifi mereka akan terus berselisih illa man rahima rabbu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu walidzalika khalaqahum dan untuk itu Allah ciptakan mereka apa kata Mujahid qala fil mukhtalifin innahum ahlul batil kata mujahid yang dikatakan oleh Allah la yazaluna mukhtalifin mereka akan selalu berselisih ahlul batil yang dimaksud adalah ahlul batil selalu berselisih selalu bertikai selalu beristilah kecuali man rahima rabbuk siapa yang dirahmati oleh Rabb qala fa inna ahlal haqqi laisa fihi mukhtilaf kata mujahid yang dimaksud yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang ahlul haq. Karena ahlul haq tidak ada khilaf pada mereka. <laughs> Laisa fihim al-ikhtilaf. Sebabnya dua perkara. Kenapa selalu mereka bersatu dan tidak ada ikhtilaf pada perpecahan? Karena ada al-bayinat dan mereka tunduk dengan al-bayinat. Sebagian mereka tidak punya al-bayinat. Artinya tidak alim. Akan terus berselisih. Kenapa? Karena sama-sama bodohnya. Menurut saya begini, tapi menurut saya begini, tapi menurut saya begini. Debat mereka ribut ikhtilafal juhala. <laughs> Berselisih para juhala. <laughs> Karena mereka sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak ngerti. Tetapi ketika datang al-bayinat, maka orang-orang yang tadi melihat al-bayinat dan punya keikhlasan bersatu. Karena sudah ada kejelasan sekarang. Sudah ada kejelasan. Fatwa ulama sudah jelas. Tetapi Allah yang akan terus berselisih, yang akan terus bertikai, adalah mereka-mereka yang memang bukan ahlus sunnah, orang-orang yang tidak mementingkan sunnah. Ini al-bayinat. Ya tapi menurut saya ini bukan ahlus sunnah. Maka kalau berpecah wajar. Yang tadi berpecah karena bodohnya, yang diberpecah karena hawa. Kalau mana yang lebih parah? Dan mana yang lebih berbahaya? Adapun kalau bukan karena hawa, karena kebodohan saja, masih mudah. Bisa diajari, paham, selesai. Tetapi kalau sahibu hawa, ini yang mengerikan. Yang ini tidak tahu, yang ini tidak mau. Lihat, yang ini tidak tahu, yang ini tidak mau. Maka yang lebih parah yang tidak mau. Kalau tidak tahu, diberitahu selesai. Tetapi yang tidak mau kamu jelaskan kayak apapun kesohihan hadisnya, kamu jelaskan fatwa para ulama, kamu sebutkan ucapan salaf, tetap dia nggak mau. Karena masalahnya bukan nggak tahu, nggak mau. Maka dikatakan oleh Mujahid, illa man rahima rabbuk adalah ahlus sunnah, ahlul haq. Adapun ahlul batil, ahlul bid'ah, La yazaluna mukhtalifin. Mereka akan selalu berselisih. Al dikatakan selanjutnya wa Ikrimah diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah. Wa la yazaluna mukhtalifin maknanya yakni fil ahwa. Kata beliau mereka akan terus berselisih fil ahwa kata Ikrimah. Illa man rahimah rabbuk kecuali dirahmati oleh Allah hum ahlus sunnah. <laughs> Lihat ucapan salaf. Ucapan mujahid, ucapan ikrimah sama. Bahwa yang la zaluna mukhtalifin yang terus berselisih adalah ahlul ahwa. Sedangkan yang illa man rahimah rabbuk yang dirahmati oleh Allah adalah ahlus sunnah. Ikhwan Kita kadang-kadang capek ngurusi satu orang yang ternyata ujung-ujungnya diketahui kalau dia tidak mau. Kita nasihati, masih tidak berubah. Kita ingatkan lagi, masih nggak berubah. Ayo kita ke ulama, tanya ulama. Selesai, pulang dari syekh, kembali seperti semula. Ini tidak tahu apa tidak mau, masih dibujuk lagi. Syekhnya yang datang ke Indonesia, diislahkan kembali, dibujuk kembali. Kelihatannya ya, nggih. enak, ngomong lagi, ngawur lagi. Ini orang jangan-jangan bukan tidak tahu, tidak mau. Membedakan tidak tahu dengan tidak mau dengan apa? Ya dengan terus diberitahu sampai jelas gamblang sampai bayin <laughs> Kalau sudah bayin, masih tetap tidak tahu atau oh, tidak mau, ya sudah selesai. <laughs> Jadi sekarang orang ini bukan tidak tahu lagi, tidak mau memang. <laughs> Didatangkan syekh-syekhnya disalahkan. Itu kan syekhnya nggak tahu keadaan kita. Baik, sekarang syekhnya datang Indonesia supaya tahu keadaan kalian. Tetap nggak mau. Halas. Sampai kapan kita mau bicara terus? Mau berupaya terus? Padahal korban-korbannya terus berjatuhan dari sifat hizbiyahnya orang ini. Mau diapain? Khadidina Azzaqullah tidak ada kata lain. Kecuali bahwa orang ini tidak mau. Maka diperingatkan kaum muslimin hati-hati orang ini. Ini bukan tidak tahu, tidak mau. Kaum muslimin yang saya hormati. Warawa Ibnu Wahab diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar Ibn Abdul Aziz dan juga dari Malik Ibn Anas rahimahumullah anna ahlur rahmah La yahtalifun. Ya ditambah lagi tadi ucapan Mujahid dan ucapan Ikrimah. Sekarang ucapan Ibn Wahab menukil dari ucapan Umar bin Abdul Aziz dan juga menukil ucapan Malik bin Anas. Semuanya mengatakan dengan kalimat yang sama. Ahlul rahmah la yakhtalifun. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak berselisih. Tidak bertikai. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak bertikai. Artinya bahwa pertikaian itu ada, Sedangkan al-jama'atu rahmah. Jamaah kebersamaan, rahmat dari Allah. Sedangkan pertikaian perselisihan itu ada, Maka ahlul rahmah la yaktalifun. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qal berkata beliau Sadaqa wa nafah. Sungguh benar apa yang dikatakan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sadaqa wa nafah. Ketika dikatakan ada wasiat dari Abu Aliyah yang menyatakan iyyakum wa hadhil ahwa. Kata Abu Aliyah, hati-hati kalian dari ahlul ahwa Hati-hati dari hawa nafsu hawa nafsu allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha Hati-hati kalian dari hawa nafsu hawa nafsu yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan permusuhan di kalangan kalian. Ini ucapan Abu ya. Apa kata Hasan Al Basri rahimahullah? Sadaqa wa nafsu. Dia benar dan dia telah menasehati. Dia benar dan dia telah menasehati. Bahwa al hawa dengan sunnah bertentangan. Sunnah menyebabkan rahmat dan persatuan. Sedangkan hawa menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan kesesatan. Wa ucapan Ibrahim at taymi rahimahullah Qala Allahumma asimni bidinika bisunnati nabiyik. Ya Allah lindungilah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu minal ikhtilafi fil haqq perhatikan ucapan beliau ucapan seorang alim ulama Ibrahim Taimi rahimahullah Allahumma asimni bidinika bisunnati nabiyik ya Allah lindungi aku dengan agamamu dengan sunnah nabimu dari perselisihan terhadap kebenaran dari pertikaian terhadap kebenaran wa min ittiba'il hawa dan dari mengikuti hawa nafsu wa min subulil dalalah dan dari jalan-jalan kesesatan wa min syubuhatil umur dan dari perkara-perkara syubuhat wa min az-zayghi wal khusumat dan dari penyimpangan dan pertikaian. Qul lihat. Beliau berdoa ala ilmi, berdoa dengan ilmu. Ya Allah selamatkan aku dengan agamamu. Dia tahu nggak akan selamat dari perpecahan, pertikaian, kesesatan kecuali dengan agamamu. Ya Allah. Wa bi sunnati nabiyik dan sunnah nabimu dia tahu bahwa tanpa bimbingan sunnah nabinya nggak akan selamat mereka dari kesesatan. Maka dikatakan oleh beliau, Ya Allah lindungi aku dengan agamamu dengan sunnah nabimu dari ikhtilaf fil haq, dari pertikaian dalam kebenaran. Kita kembali kepada Hawa yang dicontohkan oleh Syekh Taqil bin Salfiq. Hafizahullah yang keenam sudah kita sebutkan lima diantaranya. Yang keenam bentuk-bentuk hawa adalah alintima lil ahzab wa tanzimat sirriyah wa tibai aqwaliha wa awamiriha duna nazarin hal hiya muwafiqah li amla. Yang keenam bergabungnya seseorang dengan hizib-hizib tertentu atau dengan tanzimat Syria dengan organisasi organisasi gelap yang sembunyi-sembunyi wattibai aqwaliha dan mengikuti ucapan pimpinannya perintah-perintahnya instruksi-instruksinya tanpa melihat benar atau salah, tanpa melihat cocok dengan syariat atau tidak. Khonibrina'azakullah ini juga hawa. Dia masuk dalam satu kelompok tertentu, bahkan dibaiat dengan imam tertentu. Kemudian ada instruksi dari imamnya, tidak peduli apapun pokoknya kami wa Menerapkan samina wa pada perkara yang salah. Ini juga hawa dan inilah yang menyebabkan sesatnya ekonomi muslimin, yang menyebabkan sesatnya jaringan <laughs> jamaah Islamiyah atau Islam Jamaah atau LDII dan seterusnya. Yang ketujuh, termasuk bentuk hawa adalah Izamul atba' Bifikrin fikrin muayyan atau ra'yin muayyan atau kitabin muayyan wa tarbiyatihim alaih. Yang ketujuh, memaksa pengikut-pengikutnya untuk mengikuti satu pikiran tertentu atau pendapat tertentu atau kitab tertentu dan kemudian dibimbing anak buahnya untuk satu kitab tadi atau satu pemikiran tadi atau satu rakyat tadi tentunya yang menyelisihi syariat <laughs> Alhamdulillah ini juga sama. Hizbiyah. Jadi dia punya pemikiran, kalau menurut saya begini. Kemudian mulai. Dia sampaikan ke murid-muridnya. Dan dikatakan harus begini. Enggak begini, diusir dari majelisnya. Kemudian dipaksa dengan buku tertentu. Atau dipaksa dengan pendapat tertentu. Yang tentunya menjadi syariat. Ini juga ma'ruf termasuk hawa hawa ittaba. Yang kedelapan hirmanun nas wa khasatul atba istima'al kalam alim bin salafi. Termasuk bentuk hawa yang saya khawatir <laughs> mengenai kita. Kata beliau, hafizahullah, termasuk bentuk hawa adalah hirmanun nas, menghalangi manusia, khususnya pengikut-pengikutnya dari mendengarkan ucapan seorang alim ulama ahli sunnah salafi melarang untuk ngaji dengan seorang ulama ahli sunnah salafi atau membaca kitabnya atau muhawala man intisharihi bi ayyi wasilatin kanat atau menghalangi tersebarnya bukunya syekh bukunya ulama ahli sunnah. <laughs> Ini juga termasuk hawa. <laughs> Karena hatinya nggak cocok. <laughs> Maka dia gelisah dengan buku itu. Nah, kamu jangan baca buku itu. Kenapa? Udah pokoknya turut aja kamu. Bukunya dilarang baca, kasetnya nggak boleh dengar Ulamanya datang. Hah? Jangan hadir, lu usah hadir. bila Kenapa? Ada apa? Kalau bukan karena satu hawa dalam hati yang dia khawatir terbongkar oleh ulama tersebut. bila kamu Ini juga biasanya terjadi karena hawa nafsu. Melarang buku-bukunya Syekh Rabi, Bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek terhadap Syekh Rabi mengkhawatirkan kalau-kalau dia terbongkar penyimpangannya dan kesesatannya. Akhirnya syekhnya yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepadanya. Ini termasuk hawa. Termasuk hawa. Dilihat dari buku yang diajarkannya bagus. Buku ahlu sunnah. Salafi. Dengarkan radionya. Bagus. Ahlu sunnah dengarkan ininya, dengarkan semuanya, tulisannya bagus. Tapi giliran berbicara tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi ada mutasyaddid, ekstrim. Syekh Rabi itu begini, Syekh Rabi itu begitu. Sampai ada yang lancang kalimatnya mengatakan tentang Syekh Mukul dan Syekh Rabi tanpa ada kalimat Syekh. Hada Rabi wa Mukbil katanya. Ini pernah saya dengar sendiri. Orang yang na'udzubillah. Akibatnya bersama Hizbi tenggelam dia. Kalimatnya tidak ada penghormatan sama sekali. Kaum yang sarunati. Biasanya keluar dari kebencian kepada ulama dan bencinya kepada para ulama karena mereka punya sesuatu yang mereka sembunyikan. Yang khawatir akan dibongkar oleh para ulama. Kalau saja ulama tidak bicara, nggak ketahuan. Masyarakat ahli sunnah di Indonesia nggak tahu tetapi khawatir ini yang jadi masalah ini. Ada syekh yang kayak gini ini. Maksudnya adanya syekh al-alim yang khusus menonjol dalam bidang jarh ta'dil. Allah justru takut mereka. Akhirnya dijatuhkan ulamanya. Ini juga hawa. Atau bentuk lebih sederhananya bukan di tingkat masyayikh, di tingkat asatira. Karena daerah kekuasaannya akan dijangkau oleh orang lain, marah-marah. Hati-hati, jangan hadir itu pula. Kenapa? Enggak izin sama saya. Lah emang kamu wali kota? Kok harus izin sama kamu? Ini kalau ada bibit-bibit hizbiyah dalam hatinya. Yang penting apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah? Kalau dia ahli sunnah kita kenal di atas manhaj, masya Allah, maka itu adalah membantu kita dalam dakwah. Membantu kita dalam dakwah. Karena dakwah bukan premanisme. Dakwah bukan premanisme yang memiliki daerah kekuasaan ini kekuasaan saya. Kamu jangan masuk masuk sini. Oh bukan ini kekuasaan saya. Daerah sini sampai sini. Awas kalau masuk masuk ke sini. Ini bukan dakwah. Ini preman. Pasar sini punya saya. Pasar sana punya kamu. Selain pasar. Tetapi kalau dakwah nggak begitu. Barakallahu fiikum. Lah kalau ternyata yang datangnya lebih bagus, lebih enak nyampaikannya, lebih menarik dan lebih masuk di hati mereka sehingga saya ditinggal. Bagaimana? <laughs> Gimana kira-kira? Beberapa orang terfitnah dengan itu. Hawa nafsunya merasakan ini kalau dia masuk saya nggak laku. <laughs> Masya Allah, kalau tadi centeng pasar ini pedagang sekarang. Eh. urusannya laku atau tidak laku. Allah, semua itu bentuk-bentuk hawa, <laughs> hawa nafsu. Apakah kita kenal dia ahli sunnah dan para ulama kenal dia ahli sunnah? Atau dia adalah hizbi, ahlul bid'ah, dan para ulama kenal dia sebagai hizbi. Itu saja. Kalau kita kenal dia ahli sunnah, para ulama kenal dia ahli sunnah, wabihi wa ni'mah, Alhamdulillah. Bertambah banyak yang berdakwah, bertambah senang kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semakin banyak orang-orang yang pulang dari Yaman, pulang dari Madinah, pulang dari para ulama, pulang mengajar, mengajar, mengajar, sampai kemudian panser-panser tua nggak laku, tidak apa Bangga lihat anak-anaknya. Masya Allah, kan begitu. para fiik. Pakai istilahnya Ustaz Afifuddin. Nah, nah. mestinya panser tua tadi bangga, kan begitu. Alhamdulillah, anak-anak muda sudah masya Allah. Hey, berarti saya bisa duduk, bisa nulis, bisa istirahat. Masya Allah. Yang kesembilan, adamu qabuli ayy raddin atau kalamin yuqal 'an ad-du'a al-ma'zamin 'indahum أو المنظرين أو الموجهين mujihin lahum wa yaj'aluna hadha ar-rad aw hadha al-kalam min babil hasad. Yang kesembilan perlu dipahami dengan teliti ucapan beliau Allah tidak menerima bantahan atau ucapan yang merupakan teguran dari para dai-dai yang dimuliakan Wa yaj'aluna min babil hasad. Menolaknya dan menganggap bahwa ini termasuk hasad. Ini juga hawa Dikritik kesalahannya Ini bicara salah Diingatkan Kamu salah Cabut kembali ucapannya Dan kamu luruskan tidak mau. Eh, daripada umat akan bingung, maka saya bicara eh, bahwa apa yang dikatakan oleh Fulan ini salah, keliru dan nggak benar. Menelisih ucapan para ulama. Eh, apa ucapan dia tadi? Ada hasad itu dengki, iri itu karena saya laku kamu nggak laku, iri karena saya punya penggemar di Facebook sampai 70 ribu orang. Kamu berapa? Penggemarmu. Facebook aja nggak punya. Heran. Dibilang hasad, dibilang dengki. Padahal nasihat, benar-benar nasihat. Bahwa ucapanmu membuat fitnah. Ucapanmu membuat gelisah. Ucapanmu membuat masyarakat jadi bingung. Masyarakat ahli sunnah jadi bertanya-tanya dikritik, diluruskan, marah, dikatakan hasad, dikatakan dengki dan seterusnya. Kalau kita mau mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendengarkan nasihat dan kritikan dari orang-orang yang lebih berilmu ataupun dari akran yang setingkat dengan dia. Saya ditegur. Apa iya? Dilihat. Barangkali salah. Ternyata saya salah. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kan begitu. Kalau orang yang ikhlas akan bersyukur diingatkan. Tetapi kalau hawa nafsu sudah bermain, dia merasa tidak mungkin salah. Saya nggak mungkin salah. Jadi mereka yang negur itu karena jengkel aja, karena mereka hasad, dengki memusuhi saya, marah-marah. Tambah bikin status lagi, marah-marah di statusnya. Ya. Oh, status status ini pada dengki sama saya. Karena ya. itu juga hawa. Ya. Itu contoh saja. Mungkin ada bentuk-bentuk lain yang seperti itu. Ditegur marah. Harusnya kalau ditegur dengan hak, dengan dalil, dengan hujah diterima dan harusnya senang, gembira. Masih ada kaum muslimin yang mau mengingatkan. <laughs> Umar bin Khattab radhiyallahu Taala anhu. عنه amir, Amir, khalifah sudah bukan dai dan ulama lagi lebih tinggi lagi ulama wa Amir. tapi ketika ditegur oleh seorang wanita tua ketika membatasi mahar ditegur kunta umairan وأصبحت عمرا وصرت amiran fattaqillah lihat menegurnya wanita tua tadi engkau dulunya Umar kecil kemudian jadi Umar besar dan sekarang jadi amir ittaqillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kalau ihdakunna ihdahunna salah seorang mereka memberikan qintara qintar satu pikul emas Bagaimana? Apa jawab Amir Mukminin Umar bin Khattab? Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh benar wanita itu dan salah saya. Lihat centernya beliau radhiyallahu taala anhu mengakui kesalahannya. Dia benar. Umar yang salah. Aku yang salah. Kalau seorang amirul mukminin Umar bin Khattab bahwa alim menerima teguran seorang wanita dari rakyat jelata, Kenapa kamu dan saya nggak mau menerima kritikan? Siapa kamu? Siapa saya? Ulama, alim, kibar. Ketika dikritik, terima. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dikritik oleh Syekh bin Bas. Menerima. Ya Muhammad. As-surah-surah. Wahai Muhammad. Maksud Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Namanya gambar tetap gambar, apakah dengan mena, pena ataupun dengan tombol. Bil kalam au bizir kata Syekh bin Bas. Namanya menggambar tetap menggambar, apakah dengan pena ataupun dengan tombol. Karena Syekh Utsaimin pernah berpendapat kalau dengan tombol itu tidak apa-apa, klik gitu, foto. degur terima, rujuk beliau, rahimahullah. Lah siapa kamu wahai Ustaz sebesar apa? Oh, Ustaz Kibar sebesar apa? Besar mana dengan Syekh Nur Zainin rahimahullah? Sehingga Alhamdulillah Kalau memang ahli sunnah itu betul-betul mengutamakan sunnah Di atas hawa Di atas hawa nafsu pribadi Maka dia mudah menerima ilmu Menerima ilmu kadang-kadang dari muridnya Ustaz, kayaknya ini salah Ustaz Mana? Oh iya, Syekh Lahir Nerima dari muridnya. Nerima dari gurunya. Nerima dari temannya, akran yang setingkat. Ini adalah kenikmatan barakallahu fikum. Yang ke sepuluh dari bentuk-bentuk hawa adalah qiyamuhum biharqi kutub ahli sunnah التي توضح الدين الصحيح وترد على المخالفين <laughs> فيقوم من تربى على التحزب للهوى والأشخاص بالحرك ذلك الكتاب yang ke sepuluh membakar buku-buku atau membuang buku-buku memusnahkan buku-buku ahli sunnah kenapa? karena dianggap membantah mereka. <laughs> Itu juga hawa nafsu. <laughs> Membakar buku-buku ahli sunnah atau menghilangkannya, merusaknya. Padahal menjelaskan agama yang benar, membantah para mukhalifin. Fayaqumu man darabba ala tahazzub lil hawa wal ashkhas bihaqidalikal kitab. Maka orang-orang yang dibina di atas hizbiyah jengkel dengan buku-buku tadi. Apakah hizbiyah ikhwaniyah ataupun hizbiyah sururiyah ataupun hizbiyah al-jadidah atau hizbiyah apapun ketika ada buku-buku para ulama yang membantah mereka biasanya berupaya untuk merusaknya atau membuangnya berupaya untuk membakarnya atau menghilangkannya ini juga termasuk adalah hawa nafsu hawa tuttaba Wa fil muqabil yaqumuna binashri kutubi ahli bid'ah. Sebaliknya menyebarkan buku-buku ahlul bid'ah. Nah, kenapa buku ahlul sunnah kamu bakar? Buku ahlul bid'ah kamu sebarkan? Ini buku memecah belah. Bantah sana, bantah sini, memecah belah. Dianggap rad alal mukhalif, bantahan terhadap orang-orang yang menyisih sunnah, itu dianggap memecah belah. Nah ini kenapa? Kitabnya ahli bidah kok kamu sebarkan? Sebentar, ini walaupun kitabnya mereka kan berisi tentang kelembutan hati, berisi tentang menjinakkan hati, menjadikan kita begini dan begitu dan begitu. Lihat ya, ekonomi Allah ini terbalik. Buku ahli sunnah mereka tentang bukunya ahli bidah mereka sebarkan. Kenapa? Karena ada hawa, hawa nafsu dalam hatinya. Yang ke sebelas, Al-amal ala tashwih surat al-ulama fi nufusil ammah wa syabab. <laughs> Yang ke-11 berupaya untuk menjatuhkan gambaran para ulama. <laughs> Yang lebih sering mereka memakai bahasa-bahasa syubhat. <laughs> Apa bahasa syubhat? Bahasa yang terkesan dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain fitnah. Apa contohnya? Ulama itu kan manusia, bisa salah, bisa keliru. Benar apa nggak benar? Ya, ya memang yang bilang para ulama itu malaikat siapa? Tapi ucapan tadi diucapkan di tempat ketika kita akan merujuk pada ulama. Kita tanya ulama, kenapa? Tanya ulama kan manusia, dia bisa salah bisa keliru. Lihat Allah terkesan nggak perlu tanya ulama. Kasihan Syekh Rabi sudah tua. Sama juga. Memang iya sudah tua. Lantas kenapa? Ini bahasa-bahasa begini sering muncul. Kalau bahasa-bahasa lancang, yang berani menyatakan dengan cercaan-cercaan itu biasanya ahlul bidah yang sudah ekstrim sudah melampaui batas. Ini ahlul bidah hizbiyun yang masih mengaku ahli sunnah. Biasanya bahasa-bahasanya bersayap. <laughs> Bahasa bersayap seperti tadi. Ya ulama juga manusia. Bisa salah bisa lupa. Ini fatwa ulama. Ya tapi kan ulama manusia ya, Bisa salah, bisa lupa Nah ini fatwa para ulama Ya tapi dia kan manusia ya, Bisa salah, bisa lupa Apa maknanya? Maknanya nolak, nolak fatwa Ya kalau bisa salah, iya Mereka bisa salah, bisa lupa Kamu juga bisa salah, bisa lupa Dan kamu lebih besar kemungkinan salahnya Daripada mereka para ulama Ya apa ya? Itu kan istihadnya syekh Di bahasa berikutnya itu kan istihadnya beliau Hafizullah Wara'ah Tapi namanya istihad kan bisa benar bisa salah Kalau kita berbeda istihad Kan nggak apa-apa Masya Allah Kamu siapa Memesejarakan dirimu dengan para ulama Ulama bersihat, kamu juga bersihat Kemudian begitu Seimbang istihadnya Sampai berkata Kalian jangan memaksa saya untuk mengikuti istilahnya ulama. Eh, tidak. Eh, kita bukan memaksa untuk mengikuti istilahnya ulama. Memaksa kalian untuk mendengarkan nasihat para ulama. Dan mendengarkan bimbingan mereka. Karena kamu jahil. Kamu bodoh. Kamu awam dibandingkan mereka para ulama. Oh, tapi saya sudah ustaz besar. Ya ustaz besar di mana? Eh, di kota tertentu besar. Dibandingkan dengan para ulama, kamu tuh muridnya murid. Muridnya muridnya murid. Syekh ini punya murid. Muridnya udah punya murid lagi. Nah, kamu itu di bawahnya dia. Di sini kebetulan di masyarakat awam kamu diustadkan. Apalagi di masyarakat Facebook, wah kamu diulukan, bagus Ustaz, hebat Ustaz. Mantap Ustaz. Terus kamu GR, bangga diri mengira sudah menjadi ulama. Dibandingkan dengan mereka para ulama nggak ada apa-apanya. Kamu harusnya mendengarkan nasihat mereka. Tapi kan itu istihad. Jangan memaksakan kalau istihad. Astagfirullah. Ini bahasa-bahasa seperti ini terlihat bahwa mereka tidak mau mendengarkan fatwa ulama, nggak mau mendengarkan nasihat ulama dengan bahasa-bahasa tadi. Yang kalau dari satu sisi ya memang istihad, satu sisi memang itu adalah perkara manusiawi. Dia manusia biasa bisa rupa. iya. Tetapi kita lebih mungkin salahnya dari mereka para ulama. Kita jauh di bawah mereka. Sehingga kemungkinan benarnya mereka lebih tinggi, lebih besar. Itu satu. Yang kedua, istihad mereka selalu dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Apakah kalian nggak baca dalilnya? nggak baca riwayatnya, nggak baca hadisnya, nggak baca alasan apa mereka menyatakan begini, mengapa, mengatakan begitu. Kalau membaca, saya dia akan sadar. Ternyata saya ini memang betul-betul harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Harus belajar. <laughs> Itu juga bentuk hawa. Melecehkan para ulama atau merendahkan kedudukan para ulama atau mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan nggak perlu tanya ulama. Allah Subhanahu wa taala sudah sekian banyak dalam Al-Qur'an berfirman untuk mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Allah katakan ma'atakum rasul fafuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasul ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah atau ucapan Allah ati Allah wa ati Rasul atau ucapan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ya, orang yang beriman sambutlah ajakan Allah dan ajakan rasulnya jika mengajak kepada apa-apa yang menghidupkan kalian atau ucapan Allah wa man yuti'il rasul faqad ata'a Allah Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah." Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan cinta pada kalian dan memaafkan mengampuni dosa-dosa kalian. Qul inna a'udzu billahi bisa dipisahkan antara Quran dengan sunnah. Al-Quran dengan Sunnah dua perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan Rasulullah SAW menyatakan taraktu fikum syai'ain. Ma tamassaktum bihima lan tadillu. Aw lan tadillu ma tamassaktum bihima. <laughs> Kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang dengan kedua. كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله dan sunnahku kitab Allah dan sunnahku kenapa nggak bisa dipisahkan karena sunnah termasuk dalam kitab Allah Allah berkali-kali memberitakan untuk mengikuti Rasul dan juga Allah katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim aku turunkan dzikra ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Allah turunkan al-zikra Al-Quran litubayyina linnas agar engkau wahai Rasul menerangkan pada manusia. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah wa as-sunnah syarah termasuk syarah penjelasan terhadap Alkitab Al-Quran. Sehingga kalau kita berpegang dengan Al-Quran tanpa sunnah Berarti kita berpegang dengan Al-Quran Tidak berpegang dengan tafsirnya Ikhwan Ibn A'azakumullah Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim Rahimahullah wa sahaha <clears throat> Yushiku Rajul syab'an Rajul syab'an ala arikatih Atau hadis min hadithi Imma amartu minhu au nahait Qal Sebentar lagi akan muncul seseorang yang kenyang di dipan-dipannya, di kasur-kasurnya. Datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintahkan ataupun aku larang. Tiba-tiba dia berkata, "Bainana wa bainakum kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnah, wa ma wajadna fihi min haramin haramnah." Antara kami dengan kalian kitab Allah. Apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan dan apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Maka Nabi bersabda di akhir hadisnya, "Ala inna ma harrama Rasulullah misla ma harrama Allah." Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah dari Allah SWT wa sama, tidak berbeda tingkatannya pun sama. Ini diharamkan dalam Quran, diharamkan dalam Sunnah, sama. Mereka yang digambarkan dalam hadis tadi adalah ingkar sunnah. Pokoknya antara kami dengan kalian kita Allah. Apa yang dalamnya halal kita halalkan, apa yang dalamnya padanya haram kita haramkan. <laughs> Padahal Rasulullah SAW mengharamkan perkara-perkara yang tidak disebut ke dalam Al-Quran. <laughs> dan itu juga termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. Karena Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi juga menunjukkan bahwa kitab dan sunnah nggak bisa dipisahkan. Menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka. Wahudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Khonibuddin a'azakumullah. Maka dengan berpegang pada kitab dan sunnah akan jelas mauqif sikap kita di masa-masa fitnah. Akan jelas apa yang harus kita lakukan di masa-masa pertikaian. Di masa-masa munculnya berbagai macam tarikan-tarikan hawa. Kita akan bisa membedakan bahwa ini tarikan hawa atau dalil. Ini adalah petunjuk hidayah atau ini adalah tarikan hawa nafsu, kita akan tahu. Kalau kita mempelajari sunnah demi sunnah, dalil demi dalil, hadis demi hadis, kita akan tahu bahwa ternyata ini adalah hawa, ini adalah ilmu, sehingga kita selamat dan bisa berjalan di tengah-tengah fitnah dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama para salafus saleh salih radhiyallahu alaihi majma'in Ada beberapa pertanyaan. Wahai Ustaz, hati-hati kami sudah begitu keras dan kaku. Sangat sulit bagi kami untuk melaksanakan syarat-syarat Islam secara kafah. Khususnya di masing-masing fitnah saat ini. Apakah obat untuk hati-hati kami agar tidak keras dan kaku? Barakallahu fikum. Kajian hari ini menjawab pertanyaan ini. Mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Ini adalah perkara yang akan mengobati hati dan menyembuhkan kita dari kekakuan, akan meluluhkan hati. Bagaimana melindungi ikhwan salafi yang baru kenal dakwah al-sunnah dari pengaruh sururi karena dari zahirnya mereka sama beberapa ikhwan yang pernah diingatkan tentang sururi berdasarkan bahwa kitab-kitab yang mereka kaji sama dengan salafi sehingga kenapa harus dijauhi Alhamdulillah Fitnah hizbiyah Demikian mengerikan hari ini sehingga masyarakat hampir-hampir sulit membedakan antara hizbi dengan salafi. Hizbi yang mengaku salafi dengan benar-benar ahli sunnah salafi hampir sulit dibedakan. Tetapi akan terlihat perbedaan itu ketika mereka bergabung bersama dukung mendukung untuk mendatangkan tokoh-tokoh yang sudah ditahdir oleh para ulama sehingga dengan bimbingan mereka para ulama. Kita kenal he, siapa fulan dan fulan he, yang ternyata diundang oleh mereka. He, seperti Adnan Arruf yang pernah datang ke Indonesia, ke Bogor, ke Cirebon dan sebagainya. Cukup sebagai tanda-tanda kalau mereka bersama haula al-hizbin. Demikian pula Ali Hasan Abdul Hamid diundang oleh sururiin, hizbiin dibangga-banggakan, disebarkan, di radiokan segala macam. Walau para ulama sudah mentahdir beliau dengan berbagai macam alasan-alasan yang jelas, penyimpangan-penyimpangan yang jelas dibantah dengan hujah-hujah alhamdulillah. Nah, sehingga cukup dengan itu kita tahu bahwa hizbiin biasanya tidak mementingkan hujah tapi mementingkan kesrah. Kalau bisa istiqlal penuh, hebat. gitu. Itu yang mereka pentingkan. Karena mereka ujung-ujungnya nanti bikin partai. Ujung-ujungnya bikin partai. Heh. Sehingga lihatnya jumlahnya berapa, jumlahnya berapa, jumlahnya berapa. Ketika dikritik marah-marah. Padahal kritikan ilmiah. Ucapan para ulama. Nasihat terhadap orang yang sulit untuk apa ini, mengendalikan hawa nafsunya. Terlebih di masa ini, yang mana banyak terdapat pemicu-pemicu yang membuat seorang sulit untuk istiqomah di atas al-haq. Semakin belajar, dia akan semakin bertambah imannya. Semakin bertambah imannya, semakin kuat dia menahan hawa nafsunya. Sehingga saya yakin mereka-mereka yang sudah mulai lemah, mudah goyah dengan fitnah-fitnah, itu adalah karena kurang ngaji. Kurang ngaji. Harusnya ngaji tiap hari. Tiap hari. Sehingga kalau dia dalam keadaan mengkaji ilmu agama, tafsir, aqidah, hadis, fiqh, maka akan terus imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Karena iman yazidu bil wa yanqus bil ma'siyah. Maka kalau ngajinya seminggu sekali tok atau sebulan sekali saja kalau ada ustadz dari luar atau setahun sekali kalau ustadznya ustadz fulan karena fanatik kalau ustadz lain nggak mau akhirnya kering akhirnya iman menurun maka mulai semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, akhirnya hawa nafsu semakin kuat. Ini yang akhirnya sulit mengendalikan. Beberapa hari yang lalu terjadi pentahdiran. Apa ini? Afwan dilarangnya menghadiri kajian ilmu atas Lusatul Kornen. Alhamdulillah atas Arifin. Apakah hal ini dibenarkan karena membingungkan para talabul ilmi? Wallahu ta'ala alam Saya kenal beliau-beliau Apalagi Zainal Arifin sekarang Tinggal di pondok saya <laughs> Kenal Dan juga satu karena saya kenal <laughs> Walau nuzaki alallahi ahada Bahwa beliau-beliau adalah ahli sunnah <laughs> Kenal Saya sudah berbicara tentang Ja'far Saleh di Jakarta dan saya ingatkan pula Dzulkarnain dan beliau ikut menasehati dan ikut mengancam. Kalau sampai dia nggak mau berubah, dia pun akan meninggalkannya. Jadi jangan disamakan. Mungkin dari jauh, dari Surabaya kan jauh. Dikira wah Ustaz Jakarta sama semua gitu. Nah, padahal tidak. Terjadi perdebatan, terjadi nasihat, terjadi peringatan. Nah, bahkan Syekh Abdul Mari dari Yaman ikut memperingatkan dia, memperingatkan Ja'far Saleh. Nah, Allah taala alam. Wala nuzaki Allahi ahada. Kalau ada perkara-perkara yang berbahaya atau penyimpangan atau sejenisnya, maka demi Allah saya nggak ragu untuk berbicara. Sebagaimana saya berbicara tentang Ja'far Saleh yang sampai saya katakan dia memiliki kelainan Eh, keanehan bahkan sampai-sampai di luar majelis yang mengatakan ada hizbi mutasattir hizbi yang sembunyi di baju salaf eh, karena yang selalu yang dipuji oleh dia adalah hizbi eh, nah dan sudah diperingatkan berkali-kali bukan sekali bukan dua kali Masya Allah Zaman masa kini ada yang tulisannya begini ya Sulit dibaca Kayak manuskrip. Manuskrip para ulama. Ustaz, Anda mendapatkan SMS yang isinya mengajak, menganjurkan untuk tidak hadir pada majelis ilmu saat ahli sunnah seperti satu kornet. Oh, sama jawaban pertanyaannya. Bolehkah mengikuti kajian satu kornet? Apa kau satu Qarnain? Benarkah satu Qarnain dan Ja'far Saleh? Nah ini kan, benar saya kan? Bisa makan? Apakah benar satu Qarnain dan Ja'far Saleh menyimpang? Nah, sudah jawab. Bisa saya jawab disebut Salafi? Tidak bisa. Dia Hizbi. Tidak pula Salafi Muza'za. Istilahnya satu Qarnain yang dia sudah cabut. Nah, pulang dari masyarakat dicabut dan dia tulis ya. tentang penyimpangannya uh, siapa Yazid Jawas dan juga dia ikut membantah siapa Abu Qatada yang mencerca Syekh Rabi eh bukan eh Firanda Firanda eh. Masya Allah, sama semua pertanyaannya. Kalau tidak menghadiri majelisnya Ustaz Dulkornen berarti sayang dengan akidah dan manhaj. Hal yajuzu lana an nakhudha al-'ilm mimman kana ahli sunnah wa huwa al-an hizbi kali Hasanatul Hamid alladhi alafa kitabahu an-nukat qabla an yakuna hizbiyan. Qabla an yakuna hizbiyan. Di antara bantahan Syekh Rabi yang saya baca disebutkan tentang kesalahannya dia, penyimpangannya dia sekian belas tahun yang lalu. Ah, artinya mungkin nulis nukat itu sudah ada penyimpangan dia. <laughs> Nah, baru terbongkar sekarang. Kapan sama dikatakan hizbi? Apa saja ciri-cirinya? Sama dengan halul ahwa. <laughs> Lebih mementingkan hawa nafsunya hanya saja hawa nafsunya adalah hawa nafsu eh, al-kasrah, lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Yang penting banyak yang hadir sudah asyik. Nggak peduli yang ngajarnya adalah menyimpang. Yang penting banyak penggemarnya di Facebook, asyik. Padahal dalam keadaan yang banyak itu tadi, ada orang jahil, ada hizbi, ada alul hawa, ada segala macam. Itu ciri-ciri kalau dia adalah seorang hizbi, pemikirannya Hizbi ya, Panjang banget. Pertanyaan pribadi. Jawabannya dia SMS-kan saja ke nomor sekian. Alhamdulillah kemarin ada Ustaz yang datang ke sini memberi faedah. Orang yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah karena kejahilannya setelah tahu dia benar-benar bertaubat dan memperbaikinya dan menuntut ilmu pada ahli sunnah wal jamaah. Apakah taubat diterima? Insya Allah. Insya Allah. Hadis yang menyatakan Inna Allah tajaza sahibul bid'ah ahli taubah bukan maknanya ahli bid'ah itu nggak bisa taubat, bukan. Tapi maknanya Allah halangi ahli bid'ah dari taubat Maknanya mereka akan sulit taubat. Jadi seringkali orang kalau sudah terkenal kebidahan, hampir-hampir jarang ada yang bisa kembali. Kecuali sedikit sekali. Adanya. Apakah rezeki yang telah ditetapkan untuk anak Adam hanya semata perkara dunia saja atau ada yang lainnya? Semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT dunianya maupun agamanya sengsara atau bahagianya semua ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa radio roja dan TV roja juga membahas kitab usul salasa dan kita kitab para ulama salafi lainnya kenapa ya <laughs> saya belum tanya mereka kenapa Kelihatannya supaya laris. Sebagaimana dulu Asafwah. Asafwah di Jakarta menyebarkan buku-buku Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, masalah akidah-akidah ringkas, khut akidah dan sebagainya. Saya berkesempatan bertemu dengan Syekh Rabi. Saya ceritakan bahwa ini muntada cabangnya muntada London kemudian diganti namanya menjadi al orangnya namanya Muhammad Khalaf gini-gini saya tahu ada ya. di haula hizbiyun hati-hati dari mereka saya tanyakan lagi Syekh tapi mereka menyebarkan buku-bukunya Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas ayo kata dia semua mereka begitu awalnya mereka menyebarkan buku-buku seperti itu supaya dikira ahli sunnah, dikira salafi, supaya laku. Nanti kata beliau, saya masih ingat ucapannya. Beliau menyatakan nanti pada ujung-ujungnya menjadi musuh dakwah salafiyah yang paling utama. Kemudian tidak lama. Ada satu kardus besar buku berbahasa Indonesia berjudul uh, Sistem Pendidikan Ekonomi Muslimin. Dia sofa. Dan saya lihat. Saya tegur satu orang nggak tahu, satu orang lagi nggak tahu. Ini siapa? Sanu Muhammad Khalafnya. Ini bukunya siapa? Oh itu buku teman saya titip. Masya Allah. tadi temannya kan Hizbi. Iya kan? Cukup. Walaupun dia menghindar, oh itu bukan punya saya, punya teman saya titip mau disebarkan. Halas. Cukup. Saya percaya dengan apa yang dikatakan Syekh Rabi dan dengan bukti-bukti yang jelas di mata kepala. Ditambah lagi dengan majalah As-Sunnah dan majalah Al-Bayan penyanyi mereka, penyanyi Hizbiyun, Sururiyun. Sehingga orang-orang di sana mengatakan, Lakumul bayan wa sunnah, walanal kitab wa sunnah. Kamu punya majalah Al-Bayan dan majalah Sunnah. Kami punya kitab dan Sunnah. <laughs> Nah, itu disebarkan oleh Asofa di Indonesia. Sampai terakhir berkaitan dengan pimpinannya terlibat ledakan Halas, cukup. <laughs> Sudah sangat jelas. Demikian pula mereka-mereka sekarang Radio Roja TV Roja membahas usul salah satu tetapi mengundang pula alias Abdul Hamid yang membawa pemikiran-pemikiran baru, pemikiran bira Diundang pula di mas, naikkan pula Al-Arifi. Al-Arifi dibantu oleh para ulama, ditahdir oleh para ulama, masuk juga di TV Roja. Campur aduk diulek, jadi gaduh-gaduh. Barakallahu fiikum. Sehingga begitulah keadaan mereka sepanjang masa tidak berubah <laughs> dulu dan sekarang. Cuma berubah namanya saja, tapi modelnya sama. Datang lagi dengan tazkiyah baru, dengan ucapan baru, kemudian menyebarkan buku usul salafah, aqidah, sunnah dan sebagainya. kemulai dimasukkan lagi pemikiran-pemikiran itu ya. صوته في القرآن فيه والها سلامة هداية